طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الدين اختي في الله انسكم الله نعم اقرأ يا أخونا إمام ahlas Ahlasal apa beda pak? sudah, hmm. So, Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah atau Sudah तो तु

kita masih atau masih baru membahas masalah bab al-uzlah. Bab tentang mengasingkan diri. Bab tentang mengisolir diri. Ketika manusia sedang rusak apakah masalah-masalah akidah, masalah muamalah maka di sini sangatlah ditekankan untuk beruzlah. Dan di sana ada juga ada keterangan tentang fadilah mukhalatoh ya, lawan daripada al-uzlah. Yaitu bercampur, bergaul dengan manusia. Ada uzlah, ada mukhalatoh. Nah, di sini para ulama khilaf ayyuhuma afdal maka kita menyebutkan satu persatu hadis yang menunjukkan tentang keutamaan atau menunjukkan keutamaan yang lebih afdal adalah uzlah yang kemarin kita sebutkan beberapa hadis rajulun yang ketika Rasul ditanya ayuhan ayun nas khairun manusia yang paling baik yang paling afdol bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau menjawab adalah seorang laki-laki yang dia berjihad visabilillah dengan hartanya. yang pertama. Kemudian seorang laki-laki yang dia berada di bukit-bukit, di gunung-gunung. Artinya mengasihkan diri mengisolir dirinya, nggak mau bergaul dengan manusia. Yang di sana yang ia lakukan adalah ya budu robahu, menyembah robnya dan meninggalkan manusia. Tak kala dia rusak. Nah, ini ini enam jenderal hadis yang menunjukkan tentang keutamaan beruzlah. Dan di dalam al-uzlah di sini ada beberapa faedah yang kita sebutkan kemarin apa masih ingat enggak? Abdul Wahab General faedah Manusia bisa beruzlah Ingat enggak kemarin? Kita eh? Bisa Leluasa Untuk beribadah Dan juga bisa terhindar terjatuh dalam perbuatan namimah, riba dan sebagainya. Nah ini, ini diantara faedah uzlah. Kemudian kita lanjutkan insyaallah qala wa qala wa qas anhu Lawadatu anna baini wa bainan nas baban min hadid la ahadun wa la hatta alqallaha subhanahu sungguh kata beliau dengan seorang sahabat sungguh saya cinta saya menyenangi bahwasanya antara saya dan antara manusia itu ada bab ada pintu min hadith pintu yang terbuat dari besi. Ini ya, bukan sekedar pintu dari kayu atau triplek, tapi dari besi. La yang seorang tidak akan bisa bicara dengan saya. Seorang pun tidak akan bisa bicara dengan saya. Walau kalimhu dan saya, dan saya, dan saya pun enggak akan berbicara dengannya sampai apa? Yaitu bertemu dengan Allah. Ini apa? Hatta apa mam yang benar? Eh? Ul kia. Baik, dimajhulkan ya sampai dipertemukan dengan Allah Ta'ala artinya sampai dia meninggal jadi beliau nah, senang ya karena manusia sudah banyak yang rusak ya khawatir terpengaruh dengan mereka maka dia lebih menyenangi nah ada pintu ya di rumahnya agar mereka para manusia nggak bisa berbicara dengannya dan juga beliau manusia nggak bisa bicara dengannya dan beliau pun nggak akan bisa bicara dengan mereka. Leni, ini sangat semangatnya, sangat antusiasnya beliau. Enam, apa itu menganangankan pintunya terbuat dari besi sehingga manusia nggak bisa menjebolnya untuk berbicara dengannya atau sebaliknya beliau nggak bisa bicara dengan mereka Nam aman dari fitnah. Laini. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dan juga berkata Abdullah bin Mas'ud kunu yunabi'a al-ilmi jadilah kalian sebagai sumber ilmu ini ya sumber ilmu masabihal lail dan juga jadilah kalian sebagai pelita malam. ahlas al buyut. Tinggal di rumah. Jadilah kalian tinggal di rumah. Enam. Dan juga judida atau jud ya kuno jud atau judida al kulub jadilah kalian Nah, yaitu apa? Waktu-waktu kalian diisi dengan ibadah. Nah, hatinya. Hati kalian tersibukkan dengan ibadah. Nah, tidak memikirkan hal-hal yang tidak berfaedah. Tapi betul-betul kunu yunabi'a al-ilma, ilmi. Kalian dijadikan ya sebagai sumber ilmu sebagai pelita malam. Kemudian juga tinggal kalian di rumah. Terus beribadah. Hatinya disebutkan dengan masalah ibadah dan juga hulqani asyab. Hulqon. Ini apa artinya? Sederhana dalam masalah baju. Ini hulkon, ini al kholak ya jamak al kholak artinya usang sederhana di sana ada khuluk khuluk akhlak ya kalau khuluk itu jamaknya akhlak nah khuluk akhlakul karimah khuluk ini artinya akhlak ada khulqon al kholaku akhlakun atau khulukon ini ada dua bentuk ini ada dua model. Al-khalaqu itu artinya sederhana atau usang. Bajunya telah usang. Jamaknya khulqani atau akhlakun. Ini yang pertama yang kedua al khuluq jamaknya akhlak hampir sama. Akhlakun dengan akhlakun tinggal nanti saya akulkan bagaimana ya konteks kalimatnya bagaimana maka di sini adalah khulqani asyab. Itu jadilah kalian dalam penampilan baju itu dengan penampilan yang sederhana. 6. ini bagian daripada iman. Tidak berlebih-lebihan, tidak boros. Karena di sana juga ada hadis yang menyebutkan tentang perintah. 6 demikian. Innal badadah minal iman ini hadisnya Abu Umama yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam sahihahnya. Nah, beliau bersabda, "Innal badada minal iman." Sesungguhnya al badada yaitu ada mutana'um wat tarafuh. Ini tidak adanya terus menerus untuk bernikmat nikmat bersenang-senang dan juga tarafuh meninggalkan kesenangan yang sifatnya istimror. Ini. Ini adalah minal iman. Bagian daripada keimanan al bazada Yaitu apa? Keusangan, ya. Kesederhanaan di dalam hidup. Dalam masalah pakaian. Ini ya, khulqan. Dalam masalah makanan. Ini minal iman. Nah inilah yang perlu kita contoh. Nah, yang perlu kita ambil teladan bagaimana para salaf dalam kehidupan sehari-hari. Apa dalam masalah pakaian, apa dalam masalah makanan, apa dalam masalah nam rumah dan sebagainya dari perkara-perkara dunia. Nam sungguh mereka telah apa baik pantas untuk kita tiru. Tu'rafuna fi ahli sama Dengan demikian kalian akan dikenal. Ketika kalian bisa mempraktekkan ini, jadi sebagai sumber ilmu, sebagai pelita malam, sebagai orang yang senantiasa malam beribadah, hatinya terus beribadah dengan Allah Taala, maka tu'rafuna fi ahli sama. Kalian saya akan dikenal oleh penduduk langit. Nah, kalian akan dikenal oleh bentuk langit, yaitu para malaikat yang di atas sana akan dikenal. Watahfona ala ar ala ahli ar dan kalian juga nam walaupun kalian akan tidak dikenal di apa permukaan bumi ini di hadapan Allah nam di hadapan makhluk-makhluk Allah yaitu kalian para malaikat nam mereka mengenalnya. Tapi di hadapan manusia, karena kalian mungkin beruzlah, mereka gak kenal kalian. Kalian gak terkenal. Nah ini. Demikian dengan perbuatan demikian itu akan tu'rafu nafi ahli sama. Akan dikenal siapa fulan, siapa alam. <clears throat> Waqala Abu Darda dan juga telah berkata Abu Darda Radu anhu Ni'ma sama'atur mar'il muslim betuhu Sebaik-baiknya piaranya seorang muslim Yaitu rumahnya dia Ini ya Ini sebaik-baiknya Ini suami biara Seorang muslim Itu rumahnya dia Sebagai tempat Untuk dia berteduh Untuk tempat dia ber ibadah. Yang kemudian di sana apa yang ia lakukan? Yaitu yakufu lisanahu wa farjahu. Yang dia mencegah lisannya. Yang dia mencegah kemaluannya wa basarahu dan juga mencegah penglihatannya. Ini sebaik-baiknya nambiara seorang muslim itu rumahnya dia. Ini ya, ini mungkin yang bagi ingin beruzlah itu tempatnya kan bisa di gunung, ya mungkin sana di gunung yang sepi, nggak ada orang, di situ dia beribadah. Sebagaimana hadis warajulun fi min si'ab. Ini ya. Ini salah satu contoh di bukit-bukit, di gunung-gunung dan juga bisa di rumah. Nah, tapi kata beliau Nam sebaik-baiknya biaranya seorang muslim itu adalah rumahnya dia yang dia nanti bisa hidup di situ beribadah. Nam mencegah lesannya dari perbuatan hibah, namimah, mencegah kemaluannya dan juga mencegah mencegah penglihatannya atau juga mencegah mendengarannya dari yang ia dengar sebuah yang haram. Nah ini. Wa iyyakum Wa sal aswak. Dan hati-hatilah kalian. Ya iyakum bentuk tahdir. Bentuk tahdir. Hati-hatilah kalian majlis-majlis pasar. Ini ya. Fa innaha talhi matalhi. Maka sungguhnya majlis tersebut adalah akan apa? melalaikan dan juga akan membuat apa sendaguro. Nah ini. Dan memang demikian. Tak kala ini kebanyakan ya, enggak semuanya mungkin ada satu dua orang yang bisa menjaga agama, tapi secara holib, secara kebanyakan bagaimana mereka tak kala di pasar sungguh ucapan-ucapan mereka, tak kala mereka mengajarkan perdagangannya, tak kala mereka jual beli. Wa bila min mereka sampai berdusta, sampai sembah palsu. Nah, maka wa iyakum Masyadisil Masyadisal asfa Hati-hatilah kalian. Nam yaitu majlis yang berada di pasar-pasar. Wa qala Dawud at-Ta'i dan juga telah berkata Dawud at-Ta'i firra minan nasi kama tafirru minal asad ini ya firra firra ini fil apa ini mana kelas Delapan. eh kok nggak ada sih Afan fil amar fil matinya apa? Firro fil madhi eh? Farra fil mudaranya Ya firru Ya Kenapa fir bukan far Karena mudaranya di Kasra Ya firru Ya firru Bisa firro bisa firri Ya Iya mam Bisa firro Bisa firri kalau firro ini lihifah, lihifatihi untuk meringankan. Kalau firri ini alasannya apa? Untuk tahalus minas sakanetain. Ini ya, untuk melepaskan dari dua sukun. Misalnya ada kalimat setelahnya adalah apa? Al, alif lam. Maka firril ladhi ya atau viral, viral tadi kalau madda yang mudu apa afan filamarnya apa mud muda ini bisa tiga-tiganya ya bisa muda bisa mudu bisa mudi nah ini, ini apa fiil yang mudoaf Mada kalau far ini cuma dua Fira dan firi Kalau mada yang mudu bisa muda Bisa mudi bisa mudu <clears throat> Taib Firra minan nas Larilah kalian Dari manusia Ini ya Manusia telah rusak Maka beliau memerintahkan Larilah kalian dari manusia Sebagaimana kalian lari dari seekor singa Nah sangat berbahaya menyelamatkan dari hati-hati yang kena subhat sebat-subhat enam kesirikan kebinahan nah ini lebih berbahaya daripada mungkin seekor sungai yang sesungguhnya kalau kalian mungkin kena subhat kena penyakit akidah ini lebih fatal daripada kalian mungkin keterkam seekor singa mati sudah tapi hatinya selamat tapi ketika dia terkena subhat akidah, terkena naam jadi bingung mana yang benar mana yang salah. Naam nggak bisa bedakan ini syirik ini tauhid. Nah ini sangat berbahaya. Maka larilah kalian dari manusia tak keadaannya seperti itu. Waqala Abu Muhalhal jam satu ya. Kita selesaikan sedikit ya. Ahoda biyadaya Sufyan al-Thawri wa ahrajani ila Jibana. Mengambil saya, menarik saya Sufyan al-Thawri. Kemudian mengeluarkan bersama saya ila Jibana ke satu tempat. Fa tajalna maka kami pun apa beruzlah tempat yang terpencil. Ini ya kata beliau. Ini Abu Muhalhal diajak oleh Sufyan Al-Thawri untuk uzlah. Nah, untuk mengasingkan dirinya dari manusia. Fabaka, maka beliau pun menangis. Siapa yang menangis? Sufyan Al-Thawri. Thumma kolak kemudian beliau mengatakan, "Ya Abu Muhalhal, ini statokta istata'ta alla tukhalita fi zamanika ahadan faf'al ya ba muhalhal jika engkau mampu ya untuk tidak bergaul dengan mereka manusia pada zamanmu dengan seorang pun faf'al maka lakukanlah ini istata'ta jika engkau mampu wahai Nam abah muhalhal untuk tidak bergaul dengan manusia dengan seorang pun Faf'al maka lakukanlah. Wal yakun himmaka marota zihajika Dan jadikanlah oleh kalian wahai Nam Abu Muhalhal yaitu himmah, niatan yang sungguh-sungguh yang sangat kuat untuk memperbaiki dirimu Nah mempersiapkan jihazik, mempersiapkan dirimu, mengumpulkan, nah dikumpulkan hal-hal yang telah rusak untuk diperbaiki kembali. Nah ini. Jadi keinginan yang sangat kuat. Jadikanlah keinginan yang sangat kuat untuk memperbaiki dirimu wahai Abu Muhalhal, Abu Muhalhal. Nam, tak kala mereka rusak manusia, kalian perbaiki apa yang sudah rusak pada yang ada pada diri kalian, kumpulkan. Kemudian diperbaiki ketika diadakan suatu uzlah. Nah, mengamalkan suatu uzlah. Baik. Tapi bila sudah habis waktunya. Insya Allah kita baca ini poin yang kedua masalah hadis tentang keutamaan mukhalatoh. Kalau yang tadi keutamaan untuk usia, insya Allah besok keutamaan tentang mukhalatoh bergaul. Tapi bila